بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهم سليمان فهمنا para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya ini. Dan semoga langkah-langkah yang kita ayunkan dari rumah masing-masing menuju tempat ini menjadi timbangan pemberat kelak kebaikan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga langkah-langkah kita itu adalah jihad dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talab ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang dia keluar dalam rangka menimba ilmu, maka dia dianggap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga dia kembali. Jihad itu ikhwatul kiram rahimakumullah tidak sekedar mengangkat senjata melawan orang-orang musyrik Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan pembagian jihad ya ada empat yang pertama adalah jihad nafs berjihad menaklukkan diri sendiri musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri karena diri ini selalu mengajak manusia kepada kejelekan Allah mengatakan inna nafsa la amaratun bisu' Sungguh jiwa itu selalu menyuruh kepada kejelekan. Diri ini jika dibiarkan, dia ingin santai. Ya, dia ingin berleha-leha, dia ingin bermalas-malasan. Itulah jika dibiarkan dan dia ingin mengikuti segala macam kesenangan-kesenangan syahwatnya. Maka berkata salah seorang penyair, "An-nafsu katifli." Jiwa ini bagaikan anak kecil. Intuh milhu, anak kecil, anak bayi. Jika kau remehkan dia, ya, syabba ala hubbir radi'i. Sampai besar dia akan menyusu kepada ibunya. Kenapa anak bayi itu tidak menyusu? Karena disapi oleh ibunya. Berkata penyair, wa in taftimhu fatimi, Andai kata kau sapih dia, maka niscaya dia akan segera berhenti menyusup. Kalau enggak di sapi, sampai itu orang menyusup, sampai besar. Dan yang namanya diri ini kalau anda kata enggak dipaksa untuk berbuat kebaikan, mau dia berleha-leha, bersantai-santai, malas menimba ilmu, malas mengamalkan ajaran agama dan seterusnya. Maka dia jihad yang besar. Jihad yang pertama, jihadun nafs Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan jihadun nafs ini menaklukkan diri ini ada empat martabat ada empat tingkatan yang pertama ibu-ibu yang di atas jihad yang pertama adalah ya al-jihadu ala talab al-ilmi jihad untuk menimba ilmu inilah dia sekarang yang tadi kita katakan jihad yang dikatakan Nabi yang keluar dari rumahnya ya dalam rangka mencari ilmu dia dianggap berjihad hingga kembali al jihadu ala ma'rifatil haq berjihad untuk mengenal mana kebenaran yang tidak mengetahui kebenaran akan tersesat dalam kebatilan tingkatan kedua adalah ya al jihadu ala al amal bil ilmi jihad berupaya mengamalkan ilmu yang kita pelajari kita banyak mempelajari ilmu. Kita mempelajari kala Allah, mempelajari kala Rasulullah. Ilmu itu mempelajarinya jihad. Tidak berhenti di sana. Setelah mempelajarinya maka jihad kedua adalah berjihad untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan banyak orang-orang yang ya dia punya ilmu tapi tidak beramal, maka orang ini dianggap telah kalah. Ya, Hidayah yang tiap hari kita katakan ihdinas siratal mustaqim ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah yang disebut dengan hidayah adalah al-ilmu an-nafi' wal amal salih. Ilmu yang benar dan amalan yang saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Andai kata seorang setelah berjihad untuk menimba ilmu seperti malam ini, maka jihad yang kedua adalah tadi apa? mengamalkan ilmu. Andai kata hanya sekedar mempelajari kebenaran, mengetahui kebenaran, orang Yahudi mengetahui kebenaran. Tapi mereka tidak mengamalkan dan mereka makhluk yang dimurkai Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, ini jihad yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib, ya, ilmu itu akan memanggil-manggil amal. Andai kata seorang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu meninggalkan dirinya. Ya, tahafatil ilmu amal fa in istajaba illa irtahal. Ilmu menyeru-nyeru, "Hai amal, amal, amalkan saya." Andai kata diamalkan, dia berkekalan. Sebab seseorang itu akan berkekalan ilmunya ketika diamalkan ilmu yang dia ketahui. Andai kata tidak diamalkan, maka ilmu akan meninggalkannya. Jihad yang ketiga adalah jihad ala da'wati ilaih. Berjihad mendakwakan ilmu yang telah kita pelajari ini, yang telah kita amalkan ini. Ya. Dalam Islam tidak cukup hanya seseorang menjadi sosok yang saleh. Dia punya ilmu, dia punya amal enggak cukup. Ya, dia harus berjihad untuk mendakwakan ilmu ini kepada orang lain. Kewajiban ilmu adalah setelah diamalkan mendawakannya, Ya, tidak cukup seorang hanya saleh, tapi dia harus menjadi orang yang muslih, saleh dalam dirinya dan muslih memperbaiki orang lain. Dan itu butuh jihad. Dakwah ini adalah jihad. Setelah antum lepas dari kajian, antum amalkan dakwakan kepada istri, dakwakan kepada anak, dakwakan kepada tetangga, dakwakan kepada masyarakat. Ini semua adalah bagian daripada jihad. Jika seorang tidak mendalakan ilmunya Sia-sia Bahkan boleh jadi adab akan dimulai dari dia terlebih dahulu Ya Karena adab akan turun ketika tidak ada tegak Amar ma'ruf nahi mungkar Andai kata suatu negeri orang-orang saleh diam Terhadap kemungkaran Tidak berjihad mendakwakan manusia kepada kebenaran Maka akan turun azab Berkata Ibunda kita Zainab, "Ya Rasulullah, anuh laku atau anah laku wa fina salihun." Apakah kami akan dibinasakan sementara di antara kami ada orang-orang saleh? Kata Nabi, "Ya, na'am. Idza kathura al-khabath." Jika terlampau banyak kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan, kemungkaran-kemungkaran dan orang salehnya tidak dakwah, habis semuanya. Allah. Karena antum berada di pulau yang banyak di sini kemungkaran, ya banyak di sini kekufuran. Dan kewajiban kita sebagai orang-orang yang telah mempelajari ilmu agama, mengamalkan dalam mendakwahkan ilmu ini kemana-mana. Jika tidak, tidaklah mustahil jika suatu saat Allah marah, Allah Subhanahu Wa Taala binasakan. Ya, ini jihad yang ketiga dan jihad yang keempat adalah Berjihad untuk senantiasa bersabar Tanpa kesabaran Semuanya sirna Kalau antum tidak sabar Mungkin dah pulang Capek aku panjang kali satu celamanya Sebentar pulang antum Tidak sabar Tidak dapat ilmu Sabar dalam menimba ilmu Dan niatlah para ulama-ulama kita Mereka berjalan kaki dalam menimba satu dua hadis Berjalan dengan melahkan Al-Imam Yahya, Al-Imam Yahya bin Ma'in, Al-Imam Ahmad dari Baghdad, dari Irak, jalan subhanallah ke Yaman, ke Son'a. Ingin belajar daripada Al-Imam Abdul Jalan kaki keduanya berjalan. Ketika haji mereka jumpa Imam Son'a yakni Imam Abdul Razzaq As-San'ani ya di Mekah mereka haji bersama-sama. Setelah itu mereka pun berangkat ke Yaman perjalanan yang panjang, membutuhkan kesabaran. Ilmu butuh bersabar. Ya, karena ilmu adalah merupakan perkara yang berat. Ilmu ini wahyu. Dan Allah mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Wahyu itu berat. Wahyu Allah tabaraka taala jika turun kepada gunung, gunung akan hancur. ولو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشيئا متصدعا من خشية الله Kalaulah kami turunkan Quran ini kepada gunung-gunung akan hancur, lulu lantang karena takut kepada Allah. Ya, maka ikhwati rahimakumullah bersabar dalam menimba ilmu. Kemudian bersabar dalam mengamalkan ilmu tersebut. Ya, kemudian bersabar dalam mendakwakannya. Inilah jihad pertama ya barang siapa yang berhasil sukses dalam berjihad mengalahkan musuhnya yang pertama ini ya maka dia telah melewati satu jembatan ada jembatan kedua subhanallah kata Ibnu rahimahullah jihad yang kedua setelah berhasil menaklukkan dirinya jihad jihadus syaitan berjihad untuk menaklukkan syaitan ya yang syaitan itu memiliki banyak sekali sekali tipu daya perangkap-perangkap yang dengannya akan menjebak manusia dan perangkap syaitan itu disimpulkan dalam dua perangkap yang pertama namanya adalah ya perangkap syahwat Syaitan itu akan membisikkan ke, ke dada manusia untuk melampiaskan syahwatnya bukan pada tempatnya atau melampaui batas yang Allah tentukan. Ya. Maka seseorang dibutuhkan berjihad menaklukkan syaitan, perangkap syahwat. Ya. Syahwat terhadap wanita yang bukan istrinya, syahwat terhadap harta yang bukan miliknya. Ya, ini semua syahwat Ya Allah kumpulkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Imran Zuhina linnasi hubbu syahawati minan nisa Dihiasi bagi manusia kecintaan kepada syahwat Terhadap wanita-wanita Dan ini yang paling besar Ya Kata Nabi ma taraktu fitnatan adharu ala rijal min ba'da minan nisa'i Atau kama qal Tidak pernah aku tinggalkan ada bencana yang paling berat Bagi seorang laki-laki setelahku Daripada ujian wanita ya dan negeri antum negeri yang banyak didatangi orang untuk melampiaskan syahwatnya wallah dibutuhkan jihad ya minan nisa'i wal banin di antara bentuk syahwat adalah anak-anak anak-anak kadang-kadang memikirkan manusia ya kecintaan kepada anak membuat orang akhirnya melakukan tindakan-tindakan ya Allah murgai merampok ya untuk anak dan istri korupsi untuk anak dan istri kadang-kadang terhalang ketaatan kadang-kadang dia terhalang untuk hijrah kenapa tidak seluruh orang-orang siap untuk hijrah meninggalkan kota Mekah ke Madinah sebagiannya adalah karena mereka enggan meninggalkan anak-anak mereka enggan meninggalkan istri-istri mereka Mereka enggan meninggalkan tanah air mereka Akhirnya mereka dalam kekufuran Dan meninggal dalam kekufuran min an-nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab harta yang banyak daripada emas dan perak ini syahwat dolar rupiah ini syahwat ya jika ditempatkan pada tempat yang salah tergelincirlah manusia ini semua perangkap-perangkap syaitan ya kemudian perangkap yang kedua namanya adalah perangkap perangkap syubhat Subuhat adalah bisikan-bisikan yang dibisikkan ke dada manusia. Engkau dalam kebenaran. Engkau sedang menuju surga. Bisikan syaitan. Padahal dia sedang menuju neraka. Subuh ini adalah berbagai macam ragam perkara-perkara yang bukan daripada Islam. Tapi dimasukkan oleh syaitan seolah-olah bagian paket daripada Islam. Diamalkan orang dengan keyakinan ini bagian daripada Islam, padahal dia bukan bagian daripada Islam. Dia mengira dia mengharapkan ridha Allah dengan surganya, padahal dia sedang menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya syubhat banyak pintu-pintunya, banyak sekali. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu bukan perampok. Yang bunuh Ali bin Abi Thalib ya bukan pencopet, bukan pembunuh, tapi orang yang rajin puasa. Pembunuh bunuh Ali bin Abi Thalib orang yang rajin salat. Orang yang mungkin dahinya hitam, orang yang rajin puasa. Ketika bunuh Ali, dia buat racun, dia siapkan racun tersebut. Dua minggu, dia simpan pisau untuk menikam Ali di sana. Ketika dia bunuh Ali, dia baca ayat Wa minan nasi man yashri nafsahu tigha'a mardhatillah. Di antara orang-orang ada yang menjual dirinya mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yatikam ali. Persis sebagaimana seorang pemuda ISIS yang menembak mati ibunya. Membaca ayat ketika ditembak mati ibunya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mengaku beriman kepada Allah beriman kepada hari akhirat yuwaduna man hadallah mencintai orang-orang musuh Allah ini musuh Allah kemudian dia dor ibunya ibunya suruh dia jangan kau ikut ISIS ini bahaya akhirnya dia anggap ibunya murtad kemudian dia dor baca ayat quran Karim ini namanya penyakit apa syubhat dia pasang bom dia redakan dirinya Kejadian Sarina Itu menyakit apa? Subuhat Bukan tujuannya merampok enggak ada yang mau dirampok Subhanallah Ya Ini adalah dua perangkap setan Yang banyak sekali Tapi dua, merujuk kepada dua hal ini Subhanallah Ya Memerangi dua hal ini ikhwati, Memerangi syahwat adalah Tazkiyatun nafs Upaya seseorang mensucikan dirinya dan mensucikan diri itu tidak akan pernah sukses kecuali dengan mengamalkan apa-apa yang Allah jadikan sebagai sarana mensucikan diri. Ya, dialah kitabullah tabaraka taala. Ini yang mensucikan diri manusia. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus Di tengah masyarakat bangsa Arab yang mereka kebanyakan tidak bisa membaca. Seorang rasul daripada mereka, yatlu alaihim ayatihi. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah wa yuzakkihim. Dan rasul tersebut mensucikan mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini mensucikan. Ini terapi dari segala macam bentuk penyakit syahwat. Tazkiyatun nafs dari Quran bahkan dialah penyakit menepis segala macam bentuk syubhat yatlu alaihim ayatihi wa zakkihim wa yuallimuhum alkitab alhikmah nabi itulah yang mensucikan mereka ya mengajarkan kepada mereka alkitab alquran wal hikmah sunnah ini yang mensucikan manusia ya inilah penyakit inilah terapi untuk penyakit syahwat dan ini juga terapi untuk penyakit syubhat Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan daripada Quran ayat-ayat yang dia merupakan syifaa'un, kesembuhan penyembuh ya dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan itu kata Syekhul Islam Taimiyah, penyembuh daripada segala macam bentuk penyakit-penyakit fisik. Fisik kita ini Quran terapinya, Dalam Sahih Bukhari ada beberapa orang daripada sahabat Nabi SAW singgah satu kampung. Tiba-tiba kepala suku kampung tersebut setelah mereka minta dijamu tidak dijamu, minta minum tidak diberi minum. Kemudian akhirnya mereka pergi tinggalkan kampung ini. Tiba-tiba kepala sukunya itu tersengat binatang dan dia mencari pengobatan kemana-mana menjerit-jerit setengah mati nggak sembuh akhirnya mereka mengejar sahabat Nabi dan mereka bertanya hal fiikum raqin apakah dan ada yang bisa membaca jampi-jampi kata sahabat saya bisa tapi kan bangsa yang kikir kami datang minta sedikit air tidak akan berikan kami tidak mau menjampi-jampi kecuali kalau berikan kepada kami jika kelak sembuh ya balasan imbalan Kata mereka kami terima syarat tersebut Maka dia datang Dia bacakan fatihah Seketika sembuh orang ini Dan mereka pulang membawa kambing-kambing Mereka tidak berani mengambil kambing ini Sampai bertanya kepada Rasulullah Kata Rasulullah SAW Fa'inna haqqa ma'akattum ali ajran kitabullah Sesungguhnya sebaik-baik upah yang akan ambil adalah dengan Membacakan kitab Allah SWT Bahkan Nabi minta bagian Dan ini menunjukkan Al-Quran Obat bagi penyakit fisik dan dia merupakan obat bagi penyakit yang terdapat dalam dada manusia. Semua penyakit syirik, bid'ah, kufur, ria, ujub, bangga, hasad, al-baghyu, semuanya penyakit ini maka terapinya adalah Quran Karim. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Ini semuanya mukaddimah. Ini belum judul. Judul kita adalah Siapa orang-orang beruntung sebenarnya Tapi ada kaitan dengan mukaddimah tadi Orang bermacam-macam persepsi tentang keberuntungan Ada yang menganggap beruntung itu ketika memiliki kekuasaan yang paling tinggi Dan untuk itulah dia hidup Dan kesanalah dia berjalan ada orang menganggap keberuntungan itu adalah kekayaan yang menumpuk. Ya, kesanalah dia mengarah. Mimpinya adalah kaya. Omongannya adalah kaya, ngigaunya adalah kaya, duduknya dengan orang-orang kaya. Ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali kaya, kaya, kaya, kaya. Sebagian orang dari bangun tidur sampai tidur kembali jabatan, jabatan, jabatan kekuasaan. Bermacam persepsi manusia tentang arti keberuntungan. Ya, masing-masing sesuai dengan apa yang dia pahami. Tapi apakah ini keberuntungan dalam kacamata agama? Tidak. Bukan itu keberuntungan dalam kacamata agama kita. Kalaulah keberuntungan itu adalah kekuasaan dalam kacamata Islam, maka orang yang paling beruntung adalah Korun. Karena dia paling eh, adalah Firaun karena dia yang memiliki kekuasaan yang begitu dahsyatnya. Di muka bumi ini nggak ada makhluk yang berani mengatakan dirinya Tuhan tertinggi sebagaimana Fir'aun. Ya, sehingga dengan gampangnya Fir'aun mengatakan kepada Bani Israel, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Wahai Bani Israel, saya nggak kenal ada Tuhan selain saya. Itu kata siapa? Fir'aun. Apakah Fir'aun beruntung? Tidak, dia bukan beruntung, dia buntung dari segala macam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya teringat kajian Sapiranda, dia katakan Iblis saja, iblis itu makhluk yang paling celaka, Gak berani mengatakan dirinya Tuhan. Kok tiba-tiba Fir'aun berani mengatakan Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan tertinggi. Tetap dia kaget mungkin iblis itu. Katih berani kali kau nih. Aku aja berani mengatakan Tuhan, dia mengatakan dirinya Tuhan. Tuhan Allah. Saya baca dalam sebagian tafsir, sebenarnya Fir'aun ini sudah mau tobat. Dia lihat semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melalui mukjizat Nabi Musa, tongkatnya, Allah kirimkan berbagai bencana, darah, Allah kirimkan belalang semua. Dia panggil ketika itu menterinya Haman. Dia bisiki, "Hai hey Haman, kayaknya ini Musa benar. Bagaimana pendapatmu jika kita ikuti Musa?" Inilah dampak berkawan dengan penjilat Ya, bahaya penjilat. Apa kata Haman? Tuhan, saya heran kepada Tuhan. Tuhan ini sekarang adalah Tuhan disembah manusia. Kalau Tuhan ikut Musa, Tuhan menjadi hamba, menyembah Tuhannya Musa. Kalah pangkat, sekarang Anda Tuhan ini. Kalau Anda ikut Musa, Anda menjadi hamba, menyembah Tuhan Musa, rugi. Lebih baik Anda tetap jadi Tuhan disembah orang. Kalau enggak ada Haman, mungkin dia ada memeluk hidayah. Subhanallah. Artinya, kalaulah kita katakan keberuntungan itu adalah jabatan yang paling beruntung adalah siapa? Firaun. Tapi bukan itu keberuntungan. Ya. Kalaulah keberuntungan itu adalah merupakan harta, maka yang paling beruntung adalah Korun. Sampai entah apa Tak kapan korun ke Bali kita nggak tahu. Di hutan-hutan Bali orang di hutan-hutan dalam negeri Bali ini orang gali-gali tanah. Dapat menjadi dia harta karun. Karun di Mesir, dia di Bali. <laughs> Subhanallah. Karun. Karun itu paling kaya. Sampai sampai kata Allah SWT Inna mafatihahu la, Wa inna mafatihahu la tanu' bil usbatil quwa Ya Apa itu bulan? Bukan korun kan ya? Matikan dulu itu Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sampai-sampai kunci-kunci gudangnya baru dapat dibawa oleh orang kuat. Allah Akbar. Kekayaan korun dahsyat. Ya. Tapi orang-orang banyak terpengaruh. Orang itu mendekat kepada kekuasaan dan mendekat kepada kekayaan. Itu kacamata orang-orang awam. Ketika korun jalan dengan segala macam parah di barisannya, dia keluarkan kereta-kereta kencananya, kalau sekarang kan mobil-mobil mewah, ya BMW macam-macam. Dahulu kala enggak kereta kencana, emas-emas semua dayang-dayangnya keluar berdecak kagumlah seluruh penduduk-penduduk negeri tersebut. Di pinggir jalan mereka natap korun yang sedang berjalan dengan ya kekayaannya. Masyarakat semuanya ngentes-ngentes deh. Keluar liurnya enaknya jadi korun ya laitalana mithla ma korun kalau jadi korun enak kali lah hidup ini ini orang-orang awam kayak orang awam sekarang lihat artis-artis uh enak jadi artis itu Nengok artis yang earliernya keluar enaknya jadi artis jadi penyanyi anak sejak kecil anaknya diajarkan nyanyi masukkan sekolah gitar sekolah macam-macam nanti kau jadi bintang film mana ya nampaknya kaya sekali shooting ya puluhan juta ratusan juta ini kacamata orang-orang yang tidak kenal Allah Ada pun kacamata orang kenal Allah diingatkan masyarakat itu wailakum thawabullah khairun. Kalian salah, celaka, binasa kalian. Ini nggak ada apa-apanya kalau kafir kepada Allah. Yang diberikan Allah berupa ganjaran itu lebih baik baikkan kelak di hari kiamat. Tiba-tiba sedang berjalan fakhasafna bihi wa bidhahril ardh tenggelam tiba-tiba masuk ke dalam perut bumi seluruhnya mereka histeris menjerit semua manusia setelah itu barulah berkata orang-orang yang tadi ya begitu dahsyatnya keinginan mereka meniru yakni korun apa kata mereka alhamdulillah untung kami nggak ikut korun kalau nggak habis kami semua Allahu akbar Ikhwatil kiram Bukanlah kekayaan itu keberuntungan Bukanlah jabatan itu keberuntungan apa keberuntungan? Allah tabaraka taala menyebutkan keberuntungan dalam surat yang pendek sekali. Semua kita hafal. Itulah orang beruntung. Ada kaitan dengan yang tadi mukaddimah saya sebutkan. Allah mengatakan dalam surat Al-Asr. Surat apa? Al-Asr. Surah Al-Asr walaupun pendek berkata, yani Al-Imam Syafi'i rahimahullah tabarakatuh. Andai kata Allah enggak turunkan Quran kecuali Surah Al-Asr cukup. Subhanallah. Kenapa dahsyatnya maknanya? Islam semua berkumpul pada Surah Al-Asr. Kata Allah, "Wal 'Asr" demi masa. Dan Allah bersumpah dengan benda-benda dengan makhluk-makhluknya menunjukkan kebesaran makhluk tersebut. Allah bersumpah demi matahari wasyamsi, demi matahari wa duhaha, demi waktu duha, menunjukkan betapa pentingnya matahari perannya dalam kehidupan. Demi begitu pentingnya yakni waktu duha bagi orang untuk bekerja mencernakan seterusnya. Allah bersumpah dengan banyak hal yang jelas setiap benda Allah bersumpah dengannya adalah merupakan hal-hal yang begitu mahalnya subhanallah Allah bersumpah sini wal asr demi masa dan al asr adalah waktu ya di penghujung siang asar Waktu duha demi waktu duha. Duha adalah waktu ketika matahari naik sepenggalan. Allah bersumpah demi malam walaili idza ketika malam meliputi manusia dengan kegelapan ini semuanya adalah makhluk-makhluk malam siang duha matahari bintang wal qamari idza talaha demi bulan ketika datang menggantikan matahari dengan matahari dengan bulan berputarlah hari dan bulan subhanallah Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan wal asri demi masa menunjukkan tentang pentingnya masa. Ya. Nah. Jadi ikhwati rahimakumullah. Masa inilah merupakan modal kita. Setiap orang menjerit istri sendiri kiamat kelak di neraka semuanya adalah orang yang menyia-nyiakan masanya ketika hidup. Ya, rata-rata orang menjerit di hari kiamat mereka mengatakan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Aduhai aku menyesal. Kenapa dahulu tidak berbuat kepada berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, orang semuanya menyesal gara-gara di dunia tidak menggunakan masanya. Karena itulah Allah mengatakan innal insana lafi khusrin sungguh benar-benar manusia dalam kerugian. Semua mereka merugi ya yang tidak menggunakan waktunya untuk kebaikan yang akan Allah sebutkan apa itu kebaikan keberuntungan mereka lah orang merugi innal insana sesungguhnya manusia semuanya mereka merugi apapun bangsanya apakah dia orang Indonesia apakah dia orang Amerika apakah dia orang Bali apakah dia orang Lombok apakah dia orang kulit putih orang kulit hitam orang kulit merah semua manusia hukum asalnya adalah orang-orang merugi. Kenapa? Karena mereka tidak pandai menghargai waktu. Allahu Akbar. Berkata Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Belum lagi kaki manusia bergerak di hari kiamat di padang mahsyar kecuali akan Allah mintakan kepadanya pertanggungjawaban tentang empat hal. An umrihi fi ma afnahu akan ditanyakan Allah umurnya untuk apa dia buat? Apakah untuk hura-hura, sia-sia, bermaksiat, kekufuran, kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ataukah untuk berbuat ketaatan kepada Allah? Wa an syababi fi ma'afna. Akan ditanyakan masa mudanya. Untuk apa dia gunakan masa mudanya? Masa muda adalah masa yang paling baik daripada umur manusia. maka segala macam bentuk kebaikan itu dapat disempurnakan ketika masa muda. Ya. Anda melihat bagaimana Allah memuji para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka lah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhannya. Para sahabat-sahabat yang berperang menaklukkan negeri-negeri, semuanya ada orang muda. Ya, yang udah tua-tua renta 70, 80, apa yang mereka bisa buat? ya mau ke masjid kakinya goyang-goyang gemetar-gemetar matanya rabun hilang segala macam kesempatan-kesempatan dulu ketika muda sia-siakan sekarang udah 70 tahun mata kabur mau ke masjid payah nabrak-nabrak mau ruku nggak bisa pengkapuran sana sini nggak ada maka masa yang paling efektif adalah masa muda. Karena itu Rasulullah istimewakan kata Rasulullah dan tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan? Sebelumnya tentang umurnya. Masa muda ini jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, dia akan digunakan untuk kejelekan. Tengok, perampok, bajing loncat, apalagi lagi, geng motor. Apakah itu orang udah umurnya 70 tahun? Siapa mereka? Anak muda. Geng-geng motor tuh anak SMP, SMU. Ya Allah Akbar. Maka masa muda ini akan ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa yang paling penting bagi umur manusia adalah masa muda. Yang ketiga, wa'an ilmihi fi ma amila bihi. Allah akan tanyakan ilmunya Untuk apa dia buatkan ilmunya Yang terakhir yang keempat An malihi Min ainak tasabahu wafima anfakahu. Allah akan tanyakan tentang harta dari mana dia peroleh, ke mana dia buatkan. Subhanallah. Maka ikhwati rahimakumullah tabarak wa ta'ala Berkata Imam Hasan Basri Ya bena Adam Innaka anta ayyamun Wahai manusia Engkau ini Kita-kita ini Hanyalah merupakan kumpulan hari-hari Innama anta ayyamun ah, Sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan daripada hari-hari yang jika tenggelam matahari berkuranglah umurmu semakin dekat ajalmu andai kata satu hari berkurang berarti berkuranglah masa hidupmu subhanallah ini semua orang merugi siapa yang beruntung kata Allah illalladzina amanu kecuali orang-orang beriman maka yang paling beruntung dalam hidup di dunia ini adalah orang-orang mukmin subhanallah Andai kata orang mukmin ini Allah berikan kepadanya kenikmatan dunia dan gemerlapnya dan dia mensyukurinya, keberuntungan di atas keberuntungan. Sebagaimana Allah limpahkan kepada Utsman kekayaan yang dia jadikan sarana menyembah Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan di atas keberuntungan. Wah Allah. Ya. Ketika mereka datang ke kota Madinah, ada sumur milik orang Yahudi. Ketika tukang muslimin kekurangan air, berkata Rasulullah, siapa yang beli sumur di bagian surga? Kata Utsman, saya yang beli sumur itu ya Rasulullah. Ketika perang Tabuk dia datangkan sepertiga hartanya. Wah, Akbar. Ya, dia bawa dalam ya, pakaiannya uang-uang emas yang begitu banyak. Ya. Ikhwati rahimahullah Andai kata orang mukmin tidak Allah berikan baginya nikmat yang berlimpah berupa dunia. Allah cukupkan dunianya atau Allah sedikitkan dunia, tapi dia bersabar. Kebahagiaan baginya. Keberuntungan baginya. Orang mukmin selama namanya dalam keberuntungan. Tak pernah mereka merugi. Berkata Rasulullah dalam hadis sebut oleh Suhaib, ya bin Sinan dari hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan hidup orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Seluruh perkara yang datang kepadanya dianggap baik. Inna sahabathu sarra'u syakar. Fakana khairun lahu. Andai kata Allah berikan baginya kelapangan hidup, ya kenikmatan hidup dia bersyukur ya Apa tanda-tanda syukur? Banyak orang mengatakan saya bersyukur. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan tiga tanda-tanda bersyukur yang benar. Kalau enggak, dia enggak bersyukur. Yang pertama, kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika dia meyakin dalam hatinya, semua nikmat tersebut bukan karena dirinya, semua karena rahmat Allah semata. Ya, kalau dia mengatakan enggak ini karena pintarnya saya hilang, syukurnya itu orang kufur. Itulah Qarun yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya semuanya ini karena ilmuku dapatkan. Hilang kesyukurannya. Ini sombong, ini kufur nikmat. Jadi apa yang pertama? Bila syukur meyakini semua nikmat daripada Allah datangnya. Yang kedua adalah mengucapkan kata-kata pujian, mengembalikan segala macam bentuk pujian tersebut kepada pemilik semua nikmat Allah. Kata Allah, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan dengan nikmat Tuhanmu kau ceritakan. Keluarlah ucapan pujian-pujian alhamdulillah. Ya semua daripada Allah. Berkata Sulaiman ketika Allah berikan kepadanya ilmu dan kerajaan, "Hadza min fadli Rabbi." Liyabluwani aashkur am akfur. Semua adalah merupakan karunia Tuhanku. Inilah namanya tahadduts bin ni'mah. Ini namanya membincangkan nikmat yang diberikan. Ini yang kedua. Satu lagi, menggunakan semua sarana yang Allah berikan sebagai alat dan sarana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, diberikan telinga, diberikan mata, diberikan harta, semuanya digunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Ini orang telah menyempurnakan syukurnya. Orang mukmin jika diberikan segala macam kenikmatan, dia bersyukur. Itulah tanda syukurnya tadi. Saya ulangi lagi. Satu, apa tanda syukur? Meyakini semua nikmat dari Allah. Kedua, mengamalkan semua pujian kepada Allah yang ketiga menggunakan segala macam fasilitas nikmat tersebut sebagai sarana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala Apakah semua orang Allah berikan kekayaan limpahan karunia berlebih-lebih? Tidak. Ada Allah uji dengan kemiskinan. Para sahabat ada Allah uji dengan kemiskinan. Ada Abu Dhar, ada Utsman, ada Abu Dhar. Allah. Demikian juga hidup di dunia ini. Ya, ada Sulaiman, ada Nabi Ayub, Berkata Rasulullah, ya, wa idza yani ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu khair. Alangkah menakjubkan orang mukmin. Semua perkaranya adalah baik baginya. Azan. Nanti kita lanjutkan ya, bentar ya. Izin, nanti kita lanjutkan lagi. Azan dulu ya. Setelah azan salat. Setelah salat nanti kita lanjutkan. Sebentar insyaallah. Harus sabar antum jangan ada yang pulang. Jadi ada jihad apa? Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Sambil eh, menyelesaikan tema yang tadi saya sebutkan, kalau antum punya pertanyaan, <clears throat> dituliskan dalam secarik kertas nanti dihantarkan ke kita. Baik. Tadi kita menyebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ajab li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Inna amrahu kulluhu lahu khairun. Segala macam perkara itu baik baginya. In asabathu sarra'u syakaroh. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairun lahu. Itulah yang terbaik baginya. Wida idza asabathu dharra'u sabara. Fakana khairun lahu khairan lahu apabila dia mendapatkan segala sesuatu yang tidak dia senang musibah bencana apakah berupa penyakit ya hilangnya jiwa yang dia cintai hilangnya atau berkurangnya harta ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim la yabluwannakum Allah syai'a eh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim Apa ayatnya? Lupa ayatnya. La yabluwannakum Allah bi syai'in al khawfi la yabluwannakum Allah dalam surah Al-Baqarah beluan yabluwannakum Allah Allah pasti akan menguji kalian bi al khawf dengan satu yakni bagian daripada ketakutan bisya'nil khawfi wal ju' dan bagian daripada kelaparan takut itu ujian ya takut miskin takut menderita hidup takut gagal ya takut terhadap musuh-musuh ya ini semuanya adalah merupakan ujian bisya'nil khawfi wal ju' laparan juga ujian baik laparan karena nggak ada yang mau dimakan ya karena nggak punya uang Kadang-kadang Arjo kelaparan gara-gara penyakit Gak boleh dia makan Harus berpuasa Ya Dia harus menahan lapar karena Kalau dia makan akan mendatangkan penyakit Orang yang kena gula Biasanya mereka harus Banyak-banyak berlapar-lapar dia Gak boleh kenyang-kenyang Ya Sebagian penyakit gak boleh seorang makan Ini adalah ujian Baik karena dia Diuji Allah dengan puasa Puasa juga adalah ujian, kelaparan, semuanya ujian. Ya, kadang-kadang uang banyak tapi enggak ada yang mau dibeli. Ya, dalam sebagian zaman, dalam sebagian fitnah, kadang uang ada enggak ada yang dibeli. Ini semua ujian, minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Harta yang berkurang itu ujian. Baik berkurang karena ketipu, ya, atau bangkrut gulung tikar usahanya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. atau dicuri hartanya ya datang bencana merenggut semua hartanya semua ujian ya dengan amwali wal anfus juga hilangnya jiwa-jiwa yang dia cintai Allah wafatkan kekasih-kekasihnya anaknya istrinya kerabatnya ya ini semua ujian dalam kehidupan kadang-kadang penyakit penyakit yang mendera manusia itu ujian Seandainya dia bersabar, maka itu yang terbaik baginya. Dan orang mukmin semuanya dihadapinya dengan bersabar. Makanya Nabi takjub dengan kehidupan seorang mukmin. Ditimpa ujian dia bersabar. Andai kata diuji Allah SWT dengan kenikmatan dia bersyukur. Ya, dan sabar itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah akan benar jika dibangun di tiga pilar pula. Kalau andai kata enggak dibangun di tiga pilar sabarnya bohong-bohongan, enggak benar. Pertama adalah meyakini semua yang menimpanya adalah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang di baliknya terkandung segala macam itu hikmah dan kebaikan. Itu yang pertama. Kadang-kadang orang gara-gara ujian dia tobat. Sakit, setelah sakit baru sadar nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, mau mati dia. Akhirnya dia janji nanti kalau sembuh dia baik, tobat, tobat. Maka sakit itu baik baginya Kadang-kadang ada Allah uji dengan kemiskinan Dengan itu dia kembali kepada Allah Ketika dalam kekayaan yang begitu dahsyat Dia lupa begitu Dahsyatnya pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tenggelam dalam kesombongan Allah miskinkan dia Sadar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Banyak orang dengan musibah Akhirnya dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang pertama pilar dan sabar adalah meyakini semua yang Allah gariskan itu dalam ketentuannya, kehendaknya di baliknya terga, ya, terkandung segala macam itu hikmah dan kebaikan. Dan dia meyakini Allah tidak akan pernah menzaliminya. Apapun yang turunkan pun musibah bukan Allah ingin menzalimi kita. Kadang-kadang Allah turunkan kepada Allah turunkan kepada kita musibah agar kita sadar siapa kita agar kita bersimpuh di hadapan Allah, agar kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan yakni Allah ingin mendengar rintihan kita. Allah ingin mendengar yakni keluhan-keluhan kita kepada-Nya. Karena itulah dia timpakan kepada kita musibah. Bahkan setiap nabi pun, setiap ulama pun, setiap wali oleh Allah, Allah uji mereka dengan musibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ashaddu nas ibtila'at al-anbiya." Orang yang paling parah ujiannya adalah para nabi. Semal amsalu fal amsal. Kemudian orang-orang yang di bawah para nabi. Ya, semakin tinggi iman seseorang semakin berat ujiannya. Bagaikan pohon semakin tinggi menjulang ke langit, semakin kencang anginnya. Innallaha idza habba qauman ibtalahum kata Allah, jika Allah mencinta suatu kaum Allah akan uji mereka. Kalau enggak diuji berarti Allah enggak cinta. Dalam hidup ini kalau nggak Allah uji kita nggak naik naik tingkat. Bayangkan anda kata anda sekolah nggak pernah diuji kelas satu terus, ya kawan-kawannya kelas 6 dia kelas satu aja. Kenapa? Nggak pernah nggak pernah uji nggak pernah naik tingkat. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya Yang kedua adalah mengulangkan segala macam bentuk ketentuan Allah SWT ini kepada Allah dalam bentuk perkataan-perkataan. Perkataan tersebut dalam bentuk ucapan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين kata Allah beritakanlah gembira kepada orang-orang yang bersabar alladzina idza asabatuhum musibatun qalu yang mereka itu jika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesungguhnya kami ini adalah milik Allah Semuanya kami akan kembali kepada Allah Lisannya meridai ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Nabi Ali Wasallam, Allah cabut kekasih hatinya putranya Ibrahim Nabi menangis Air matanya keluar Maka berkata seorang sahabat Ya Rasulullah mahadha apa yang kau lakukan ini? Kenapa kau menangis? Kata Rasulullah, inilah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dan sesungguhnya Allah merahmati orang yang memiliki sifat rahmat. Kata Allah Subhanahu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah akan menghukum seseorang ketika datang musibah dengan apa-apa yang dia kuat daripada perkataannya berupa umpatan-umpatan ataupun perbuatannya. yang memukul-mukul wajah, nampar-nampar pipinya, mengoyak-ngoyak bajunya. Ini ciri-ciri orang yang tidak bersabar. Maka tiga pilar sabar. Satu, meyakini semuanya adalah kehendak Allah dibaliknya ada hikmah kebaikan. Yang kedua, dipulangkan segala macam musibah ini kembali kepada Allah SWT dengan mengucapkan ucapan keridaan ujian kepada Allah inna lillahi inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un ya kebalikan daripada ini adalah mengumpat-ngumpat takdir ini enggak sabar ya Dia mengatakan kalau wahai fulan, kalau aku nggak keluar rumah, aku nggak akan ditabrak, aku nggak nggak meninggal. Ini semuanya tidak meyakini takdir Allah. Kalau engkau cepat dibawa ke rumah sakit, kau nggak mati wahai fulan. Larang itu. Ya, ini yakni merusak ya ini keimanan dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya wahai fulan, Engkau mati siapa yang beri kami nafkah Siapa yang beri kami makan Engkau lah tulang punggung keluarga kami Ini semuanya ungkapan-ungkapan Tidak rela dengan Ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka ini orang tidak sabar Ya Yang ketiga adalah menahan seluruh anggota tubuhnya Untuk tidak bermaksiat Ketika datang kepadanya musibah Kadang-kadang datang musibah Orang semakin kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya dia marah kepada Allah Ini semua gara-gara engkau Duhai Tuhan Engkau tidak adil Dan seterusnya Ucapan semacam ini Akhirnya dia malah Tidak solat Mungkin malah dia berbuat maksiat Dan seterusnya Kadang-kadang datang musibah Dia tampar-tampar wajahnya Datang musibah Dia banting-banting piringnya Ini semuanya orang tidak sabar Ya Inilah dia Pilar-pilar kesabaran Jika ada dalam seorang Maka dia dianggap sabar dan orang ketika mendapatkan musibah Memiliki empat tingkatan Hari ini banyak kita pelajari tingkatan-tingkatan ini Orang ketika turun ke kepada musibah Ada empat tingkatan Tingkatan pertama adalah Tingkatan al-jaza' wal-hala' Ini hukumnya haram Mana jaza' wal-hala' Mengumpat, merepet, menyumpah serapat takdir Ini hukumnya haram Orang ini setelah dapat musibah Dapat lagi dosa Ya musibah dapat, dosa pun dapat. Umpatan Allah dapat, murka Allah dapat. Adapun tingkatan di atas ada tingkatan sabar. Sabar ini dia rela menerima ketentuan Allah SWT tapi berat hatinya, pahit rasanya. Namanya sabar. Bagikan seorang makan obat, ya, dia tahu ini obat pahit, tapi dia tahankan karena ingin sembuh. Temulawak dia makan, <laughs> Apalagi yang lebih pahit daripada temulawak. Samirato dia makan. setengah mati pejam-pejam matanya makan samirato, tetap dia pertahankan sampai habis satu gelas. Kenapa? Harapannya untuk sembuh itu besar sehingga dia harus bersabar dengan pahitnya obat. Itulah dia fase sabar yang kedua. Sakit terasa, hartanya berkurang, hartanya habis, dicuri orang, dirampok orang, ditipu orang, sendalnya hilang, <laughs> dan seterusnya. Sakit hatinya tapi dia sabar. Mau gimana lagi Ustaz? Adalah lagi sabarlah. Ini tingkatan pertama. Ya. Tingkatan kedua namanya tingkatan ridha. Di atas daripada sabar. Dapat musibah, dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya harapan seseorang dengan kesembuhan, itu yang namanya temulawak jumpa dia atau yang samiroto, dia udah nggak seperti yang pertama. Yang pertama gini-gini, penjamah oh, hidupnya gini-gini dia. Ya, nengoknya pun gini-gini. Ini karena besarnya harapnya kepada kesembuhan membuat obat tersebut nggak pahit baginya lagi dah. Tenang aja dia. Yang pertama itu gini-gini setengah mati, kadang muntah. Ya, yang kedua ini enggak. Ridho dia dengan obat ini karena besarnya harapnya kepada kesembuhan. Victoria dengan Allah dan ketentuan takdir Allah begitu besarnya harapnya kepada ganjar Allah Subhanahu taala sehingga musibah ini nggak ada apa-apa baginya dan dia ridha. Ya. Tingkatan yang tertinggi namanya tingkatan syukur. Dapat musibah malah dia bersyukur. Subhanallah. Ini yang payah ini. Ya, dia begitu yakni bergembiranya, bersukacitanya ketika turun kepadanya musibah, bukan karena musibah itu, karena begitu besarnya harapannya kepada ganjaran pahala sehingga obat Samuel tadi menjadi manis baginya. Bisa nggak? Orang bilang pahit, siapa bilang pahit? Ini manis bagiku ini. Antum kalau anda kata ke Saudi, ada buah namanya buah zaitun. Pertama kali kita makan, saya nggak bisa makannya, bau, nggak enak. Lambat laun nikmat zaitun itu. Kalau nggak ada zaitun nggak bisa makan sarapan kita. Orang ini karena begitu tingginya subhanallah keyakinannya dengan janji Allah Subhanahu wa taala musibah adalah merupakan kenikmatan baginya. Berubahlah nikmah menjadi nikmah. Musibah menjadi rahmat baginya. Subhanallah. Jadilah samiratul tadi sesuatu yang sangat yakni ketika datang sampai ke hadapannya sangat dia ridhai, sangat dia syukuri, sangat dia senangi. Dianggap bagaikan minum madu dia minum semirotol. Subhanallah. Ada seorang sah sah sahabat yakni bukan sahabat tabi'in, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Dia pergi bersama putranya ya ke istana. Akhirnya ketika itu ya putranya jatuh daripada kuda, kemudian putranya itu dipijak kuda dan akhirnya putranya tewas. ya dan kakinya terkena sebangsa bakteri yang harus membuat kakinya diamputasi berkata ketika itu sang tabib ini harus diminumkan untukmu ini minuman keras supaya kau ringan mendapatkan ini ujian ini kau akan dipotong amputasi kakimu ini dia katakan enggak usah tunggu aku salat gergaji kakiku subhanallah salat sunnah dia potong dipotong saking tingginya khusyuknya salat Dipotong kaki nggak terasa dia. Hebat. Subhanallah. Selepas amputasi datang orang membawa berita wahai Urwah, anakmu telah meninggal. Dia kata alhamdulillah. Aku punya anak empat, Allah ambil tiga masih, Allah ambil satu masih ada tiga lagi. Kakimu telah kami selesaikan amputasi Alhamdulillah Aku punya empat bagian Dua tangan dua kaki Allah ambil satu Masih ada satu lagi kaki Masih ada dua tangan Alhamdulillah Antum kira-kira tingkat mana ini? Apa tingkatan pertama? Hala wal jasa ini yang paling banyak kita. Subhanallah gara-gara handphone hilang mengumpat menyumpah serapah. Kadang-kadang datang ke dukun lagi. Dia gadaikan akidahnya. Subhanallah. Ya, ini musibah. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Terakhir, kalau enggak bahaya nih enggak terakhir bahaya nih. Enggak dibilang terakhir, bahaya nanti. Terakhir, kalau antum mengenal tanda-tanda keberuntungan, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya eh, eh, Al-Wabil Sayyib, alamat as-sa'adah. Ciri-ciri keberuntungan bagi seorang adalah tiga hal. Pertama, andai kata diuji Allah dengan kenikmatan yaitu bersyukur. Andai kata diuji dengan musibah dan bala bencana, dia bersabar. Andai kata diuji dengan dosa-dosa dia terperosok ke dalam dosa-dosa, tergerincir berbuat dosa-dosa, karena manusia bukanlah malaikat, pasti bersalah. Berkata Rasulullah, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti pernah berdosa dan akan terus-menerus bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah adalah orang bertaubat. Maka orang beruntung andai kata dia terperosok ke dalam dosa dengan meninggalkan perintah, mengerjakan larangan, seketika dia bangun daripada keterkecilannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, andai kata orang ini mengamalkan tiga hal ini dalam tiga keadaan, karena keadaan hidup bukan selalu di atas, bagi kenoda berat hidup ini. Kadang di atas, antum di atas dengan pangkat, jabatan, harta, kadang di bawah. Baikkan roda berarti kadang di bawah, diinjak-injak kadang kita. Subhanallah. Dan jangan disepelekan orang di bawah sekarang Boleh jadi satu saat di atasmu Yang kita hinakan kita Caci maki boleh jadi kita akan sujud kepadanya Ya dan billah Satu saat Ya Kehidupan ini berputar Berubah-ubah Ya dan manusia antara kenikmatan yang harus dia syukuri ataupun ujian yang harus dia sabari. Andai kata tergelincir dalam dosa-dosa, harus segera bertobat kembali kepada Allah. Andai kata dosanya berkaitan dengan hak hamba, wajib dia selesaikan hutang dikembalikan, merampok dikembalikan, mencuri dikembalikan, korupsi dikembalikan. Itu jika berkaitan dengan hak-hak hamba. Maka andai kata orang ini benar-benar menggabungkan tiga hal ini dalam semua keadaan, itu orang beruntung. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad. Ya? Ustaz saya ingin bercanda, Tapi belum mendapatkan dukungan dari keluarga Saya harus bagaimana Minta dukungan <laughs> Sedangkan saya sudah merasa tidak nyaman ketika berinteraksi dengan lawan jenis dan mereka melihat wajah saya. Subhanallah. Ini bagian daripada ujian. Ya, yang mana Anda harus bersabar untuk terus-menerus berusaha ya berdialog dengan keluarga. Ya. Anda yang kata keluarga maksudnya orang tua, orang tua cinta kepada Anda. Orang tua nggak ada yang benci kepada anak. Andai kata saudara mereka cinta kepada Anda. Tapi karena ilmu yang tidak sampai, Kenapa mereka melarang anda bercadar ilmu yang enggak sampai sebagaimana yang sampai kepada anda? atau bagaimana caranya supaya ilmu itu sampai kepada mereka? Berkata ahli hikmah, annasu a'da'u ma jahilu. Orang menjadi musuh dengan sesuatu yang tidak diketahui. Kalau mereka tahu alangkah besarnya kutaban cadar dia menjaga fitnah dan itu merupakan perbuatan para sahabat sahabat Rasulullah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya Insya Allah jika anda berdialog dengan baik dan bijak, insya Allah akan mereka terima. Ya, maka bersabarlah terus berdialog dengan baik. Ustaz, saya sering ada bisikan, sering ngomong sendiri. Bahaya nih ngomong sendiri. Wah, curigai kita nih. Ya, kalau anda kata pakai handphone ngomong sendiri, mungkin dia pakai handset ngomong-ngomong ternyata ada handset. Ini kok ngomong sendiri bahaya ini. Sering melakukan ruqyah, udah sembuh tapi kadang kumat lagi. Apa yang harus saya lakukan agar bisa sembuh daripada penyakit ini? Ya, marah dan mudah tersinggung. Sabar dalam ruqyah diri. Semuanya hari ini kajiannya adalah kuncinya apa? Sabar. Sama dengan merukyah diri Terus amalkan Jaga benteng diri anda Jangan pernah lupakan Habis sholat, ayat kursi Habis sholat, al-ikhlas Al-mu'awidatain Al-falak an Jangan lupa Kalau bisa malam hari Kalau bisa setelah asar Baca zikir suri Baca zikir-zikir suri A'udhu kalimati layta Mati min syari makhalak Bismillahirrahmanirrahim Dan seterusnya Ya Baca zikir pagi Baca zikir sore. Habis asar, habis subuh kalau bisa mau tidur malam baca lagi ayat kursi, baca qulhuwallahu ahad al-ikhlas, baca al-falaq an-nas. Ya, berwudu sebelum tidur. Anda kata terus anda benten insyaallah akan segera hilang nih segala macam bisikan-bisikan seperti ini. Yakinlah. Ya. Tapi harus yakin. Ya, bergantung kepada Allah. Yang namanya doa itu bagikan senjata tergantung siapa yang memegangnya. Kadang-kadang kita salahkan doa, udah ku baca kursi tapi tetap Bukan masalahnya pada ayat kursinya Tapi andanya yang masalah Keyakinan anda yang kurang Ya, kepasrahan anda yang kurang kepada Allah Ketawakalan anda yang kurang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Lalu persis sebagaimana senjata Ada orang sebentar aja menyelesaikan Ya, pisau itu orang Yang ahli sebentar aja selesai ya cincang-cincang segala macam makanan, daging-daging dan seterusnya. Ada yang cincang-cincang tangannya pun kena cincang. Subhanallah. Ya, Jangan pernah putus asa bersabarlah Bersabarlah dan bersabarlah Bahkan saya ingatkan ada seorang perempuan Buddha hitam Mendatangi Nabi SAW dan dia berkata Ya Rasulullah ini kuntu usra Wa ini atakasyaf Pada Allah Ali Ya Rasulullah aku sering kesurupan dan kadang aku enggak sadar sehingga orang aku tersingkap, aku malu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sembuhkan penyakitku, penyakitku. Berkata Nabi, Awak ghairu dzalik?" Awal tasbirina Apakah kau mau saya itu kau bersabar Walakil jannah Ku jamin untukmu surga Kata dia Ya Rasulullah Saya pilih bersabar Ya, maka tetap penyakitnya enggak hilang. Tapi Allah Rasul jamin baginya apa? Surga. Walakin ya Rasulullah, ini untuk tak kasih saya malu kalau anda kata tersingkap urus saya ketika saya tak sadar. Berdoalah kepada Allah, maka Rasulullah berdoa. Sejak itu tiap kali dia kesurupan, Allah jaga auratnya, enggak pernah tersingkap. Ini mudah hitam. Dalam kondisi dia nggak sadar, dia tidak mau orangnya tersingkap. Sekarang sadar orang menyingkap aurat di Bali ini. Itu budak hitam, ini budak putih. La ilaha illallah. Malu dia, ketika nggak sadar ini nggak punya malu, dicabut urat malunya. Subhanallah. Inilah karena nggak tahu agama. Ya, agama yang membuat manusia menjadi manusia. Yang memanusiakan manusia adalah agama yang hak. Karena mereka nggak punya agama, mereka bukan manusia, setengah-setengah manusia. Setengahnya lagi hewan. Subhanallah. Ya, manusia dia itu tampil keluar berbaju. Yang nggak pernah pakai baju kemana-mana hewan. Ya enggak? Orang-orang primitif dahulu nggak berbaju. Mereka sekarang orang primitif modern. Ya. Ini semua orang-orang yang bukan primitif. Inilah orang-orang modern semua ini. Yang di masjid apa namanya? Masjid apa ini? Hah? Baitul Ummah. Di masjid Baitul Ummah ini orang modern ini. Yang di pantai-pantai itu itu semua orang primitif. Ya? Apa? apa kunci sukses mencapai keimanan ketakwaan dan ketakwaan yang sesungguhnya kuncinya adalah empat ilmu amal dakwah sabar insyaallah sukses dah habis alhamdulillah ni oke cara kita tetap istiqamah di waktu kita diuji kekurangan ekonomi dan dipertemukan dengan teman yang keras kepala Bagaimana cara kita? Kita sudah sabar, tolong Ustaz, tetap bersabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Ketika habis batas sabar berarti nggak sabar lagi dia. Subhanallah. Nggak ada perkataan yang benar mengatakan ya ada batasnya kesabaran. Iya, ketika kau habis sabarmu, engkau nggak sabar lagi. Ya. Dan manusia temanmu kau katakan keras kepala, boleh jadi kepalamu yang keras. Kita nggak akan pernah senantiasa dapat orang-orang mengikuti apa yang kita mau mustahil. Karena kita bukan Tuhan yang menciptakan mereka, menggerakkan hati mereka, mustahil. Yang penting sekarang apa sikap kita, ya terhadap mereka. Andai kata sikap mereka terhadap anda, nggak bisa kita kita bendung, ya. Yang penting bagaimana kita ikuti prosedur agama, lemah lembut kata Allah Subhanahu wa taala walaupun tafadhal ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik kalaulah engkau itu keras hati kasar lisan ya orang-orang akan lari daripadamu berlemah lembutlah bersabarlah dan Nabi menghadapi orang-orang yang keras kepala yang yang pangkat berapa kita nggak tahu keras kepalanya dan Nabi bersabar sampai akhir hayat beliau. Sebagian sahabat-sahabat tersebut subhanallah ya, ada yang mereka kafir benci musuh Nabi. Aqra bin Habis itu begitu benci kepada Nabi. Terus Rasulullah bersabar, bersabar. Rasulullah beri hadiah, Rasulullah beri hadiah, Rasulullah beri hadiah sampai akhirnya berkata Aqra, dulu dia orang paling kebenci sekarang menjadi orang paling kucinta. Ini yang keras kepala coba beri beri hadiah kepadanya banyak-banyak. Yakin lembut kepalanya, ikut kepada Anda. Subhanallah. Ya, insyaallah tabaraka taala saya teringat ada kisah masalah saya tidak kurang oleh Ibnu Jauzi itu akhbar masalah saya kitabnya ada orang itu ingin menundukkan suaminya perempuan ini banyak menundukkan suaminya supaya tunduk kepadanya datanglah dia kepada dukun kata dukun nggak bisa nih syaratnya berat saya kerjakan syaratnya apapun juga kalau kau mau juga syaratnya kau bawa kepada satu helai bulu singa oh, bulu singa yang lain lah bulu kambing ke, bulu <laughs> Tidak bulu singa. Ya, pening di kemana aku dapatkan ini? Teringat dia tempat ada singa kan, penangkaran singa, binatang. Tiap hari datang bawa daging. Ah, lawannya singa itu mendekat dia kaget. Lambat laun tiap hari singa tuh jinak dengan dia, hafal dengan dia. Singa nggak takut lagi. Ketika dia beri daging singa mendekat, dia ambil banyak segenggam bulunya. Marah dia. Datang kepada orang tersebut, wahai, wahai Pak Dukun nih, banyak nih saya ambil bukan satu. Bingung kawan nih, <laughs> Brusingan pun dapat dia. Apa kata laki-laki ini? Oh, Bu. Hebat Ibu. Ya. Singa aja, singa binatang bos bisa takluk tunduk dengan Ibu. Apalagi suami. Buatlah sebagaimana Ibu buat kepada singa, suami akan tunduk kepada Ibu. Servis suami tiap hari. Pasti tunduk singanya bisa tunduk. Ya. Subhanallah. Ya, yang diuji dengan kekurangan bersabarlah. Ya, yakinlah itu yang terbaik ketika waktu itu. Allah itu rahmat kepada kita. Kenapa saya sekarang nggak diberikan Allah mobil-mobil yang mewah? Saya nggak sanggup beli bensinnya. <laughs> kita itu adalah yakni seorang hamba kata Muqayyim rahimahullah hamba yang paling baik adalah hamba yang menyerahkan semua urusannya kepada apa yang diinginkan oleh tuannya maulanya itu hamba terbaik bukan hamba yang sibuk dan keinginan-keinginannya enggak dia serahkan wahai tuanku aku ikut apa katamu apa yang baik itu lakukan ini hamba yang paling baik maka antum sekarang kita sekarang ini inilah yang terbaik kondisi yang Allah berikan saat ini pada kita syukuri ya terima karena boleh jadi andai kata dilebihkan Allah kita nggak sanggup. Ya, tapi bukan maknanya kita tidaklah berikhtiar, tetap berikhtiar berusaha. Ya, tapi yang namanya kaya garis tangan. Ya, nggak berkaitan dengan ilmu, nggak ada berkaitan dengan enggak. Banyak orang nggak belajar sampai S3, SD pun tak tamat, kaya raya. Saya punya teman, cuma tamat SD aja dia. Anak sampai sekolah tak kemana-mana, Kawan tuh SD cuman, SMP-nya dipecat, nggak selesai. Ya Allah. Rumahnya tengok, Allah kendaraannya, kawan. Ya. Maka yang namanya kaya itu garis tangan. Walaupun terus setengah mati mau kaya jika Allah tidak kehendaki nggak jadi. Ya. Dan miskin pun garis tangan. Semua kita terima, tapi bukan menafikan ikhtiar. Jangan sampai salah paham. Kalau besok aku masih kerja lah Salah, tetap bekerja Bahkan Allah mengatakan dalam Quran Al-Karim Fa'idha kudiyati salatu fantasyiru filar Jika Jumat telah diselesaikan Menyebar di bumi Cari karunia Allah SWT Enggak salah Kalau anda kata itu akhirnya adalah Kalau memang dah miskin-miskin aja Tetap di masjid dia Ya enggak keluar-keluar berzikir Sholat, zikir, sholat Anaknya menjajari minta susu Istrinya minta uang belanja Dia di masjid Ini orang tidak paham Ini orang bukan orang yang terutama ini Ini orang tercela ini Berkata Nabi SAW Kafa bil marid izman An yudhai aman yakut Orang akan dianggap berdosa ketika menyanyikan yang wajib dia beri makan Ya, ini orang tercela. ini. Umar ketika kalau melihat ada orang di masjid enggak kerja dia, Umar akan pukul dengan rotan. Kata Umar, enggak akan pernah turunkan hujan emas. Kau berusaha cari sana rezeki Allah Subhanahu Wataala. Mencari rezeki wajib hukumnya. Kata Allah Subhanahu Wataala, "Wabdaqi fi ma'atak Allah dalakara. Semua kenyataan telah berikan kepadamu. Jadikan sarana untuk negeri akhir. Walatan sana sih bagaimana dunia. Jangan kau lupakan ambil bagianmu di dunia ini. Ya, Tujuan kita negeri akhirat, tapi jangan lupa kita ini di dunia masih belum di akhirat. Di dunia kita butuh makan, di dunia kita butuh pakaian, kita harus bekerja. Ya, orang-orang sufi itu nggak mau bekerja. Ya, akhirnya ya mereka bergantung kepada manusia, minta-minta kepada manusia dan seterusnya. Ini tercela. Nah, demikianlah kajian kita malam hari ini semoga bermanfaat qulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallam ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh